زمن صلى عليه وسلم جادت سليمة بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما يا خسن ما جادت به في وصلها أهلا بوسل فيه نلت المغنما من نون تسارعت الأقول لنيلها وهبات فضل أورثنا عن أما يا خاذي العيس الرواسم أجبها سفخ الأرض أقيك وخط رخلك في الخماء شوقي إلى دار الخبيب محمد شوق تماكن في الخشاب وتكتما دار خودني أمل الإله جميعها مدخلا فيها خير أبد قد سما والحمد لله رب العالمين يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا بحسن الخاتمة يا أطفي بهم نار الجحيم الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاتما وخديجة الكبرى التي يلي المعالي خاتما وبعائسة ذات الجمال أم الكمال العالما سلام تزال لي راخما وبآسيا من أصبحت من كل هول سالما وبحاك جبريل الأمين على صفائف التامة هم خيرتي وذخيرتي في الخسر يوم الضمى يا الله بها وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة ألطف بنا والمسلمين من كل عين لما ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عما الصلاة دائما ثم الصلاة على الذي خصصته بمكلمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا بها يالله بحسن الخاتمة يا الله والصلاة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى من آبائي وإخوان من الأنبياء المرسلين وأزواج وطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذريته أجمعين وأصحابي والتابعين والتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى من سادتنا الصوفية وصل منهم سيدنا الإمام الجنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشر الحافي وسيد أبي يزيد البسطامي وسيد أحمد الرفاعي وسيد وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي بهورين الشبندي وسيد أبي ياسر الشادلي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أبي مهدي المغربي ثم إلى أرواح مسألتنا الصوفية ثم أرواح مسألتنا علويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر اللهم بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وعلوي بن بالله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الزكرا وسيدنا أبي سكران سيدنا أبي سكران سيدنا عبد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 Semoga sebagaimana kita duduk di tengah-tengah musola Rawdatul Jannah, kita akan juga nanti tinggal di Raudhah Jannah sesungguhnya di surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Tidak terasa kita masuk Jumat pertama di bulan Syaban. Kalau udah Syaban berarti terus kemana? Ramadan. Nah kalau sudah masuk Ramadan ingat apa? Puasa pasti. Eh, ingat, ingat apa itu? Eh, macam-macam, ada yang terus ingat lapar gitu ya. Ada yang ingat kolak. Eh, ada yang ingat raweh. Tapi ada satu yang kokok di Ramadan yaitu Lailatul Qadar. Malam yang sangat-sangat berharga. Ya malam yang sangat berharga. Berarti ya kita harus siap-siap dari sekarang Wada Lailatul Qadar masa kita enggak nggak siap-siap dari sekarang. Malam hari ini dan seterusnya selama tiga minggu kita akan belajar persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Hadapi bulan suci Ramadan. Nomor satu yang perlu dicatat di hati kita masing-masing bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Jangan bilang oh semua bulan sama. Enggak. Ya, bulan itu ada beda be bedanya. Dan bulan Ramadan tidak sama dengan bulan yang lain. Tidak samanya di mana? Di situ diturunkan Al al Kemudian apalagi di situ ada malam Al al Kemudian ada apa lagi di situ setiap malam gitu ya, ada pembebasan dari seksa api neraka. Kemudian apalagi nanti di akhirnya juga ada pembebasan dari siksa api neraka. Apalagi amal soleh dilipat gandakan. Tidak seperti di bulan-bulan yang lain pahalanya. Kalau udah kita ngerti Ramadan itu bulan yang full. Full rahmat, full barokah, full ganjaran. Maka ya tentunya kita harus punya rasa pengen sampai pada bulan suci Ramadan pengin bisa ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian pengin cepat-cepat ketemu dengan bulan suci Ramadan. Ada rasa kangen kepada Ramadan. Kemudian ada rasa senang dengan mendekati bulan suci Ramadan. Begitu Ramadan tiba, hati senangnya luar biasa. Kalau udah bisa seperti itu, dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari siksa api neraka. Baru seneng saja sudah enggak disentuh neraka. Cuman orang yang seneng itu ya ada ciri-cirinya. Kalau masuk Ramadan seneng, ada tamu seneng, berarti ya siap-siap nyambut tamunya, betul enggak? Eh, siap-siap nyambut tamunya contoh untuk ibu-ibu Kira-kira sudah siap nyambut Ramadan belum Bu? Sudah belum? Sebagian sudah, sebagian belum. Ibu-ibu yang siap nyambut Ramadan mestinya Jumat ini sudah nggak punya utang poso. Kalau Jumat ini masih punya hutang puasa berarti belum siap nyambut bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan Jumat depan sudah sih Siap, makanya hutang puasanya tuntaskan mulai besok, mulai dibayar sehingga Jumat depan sudah tidak punya lagi hutang puasa. Bapak-bapak yang masih punya hutang puasa karena sakit misalnya. Iya. Maka kalau senang dengan datangnya bulan Ramadan, ya mulai besok utangnya di dibayar kan seperti seperti itu. Ini ciri orang yang senang. Saya senang pergi umroh, saya senang pergi ke Mana misalnya? Maroko. Saya senang pergi ke Hadramut. Saya senang pergi ke Mesir. Belum pergi saya udah pelajari di Mesir ada apa? Di Hadramut ada apa? Di Maroko ada ada apa? Saya senang pergi ke Jogja. Di Jogja ada apa? Contoh sate kelata. Mesti saya nanya itu, kelata yang enak di di mana? Ini ada orang Jogja soalnya di sini tadi kelihatan masuk, ingat kelata saya. Jadi, apa yang menyenangkan di sana saya pelah pelajari karena saya senang ya. Saya senang dengan kota ter tersebut. Nah, kita senang dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira sudah belajar belum tentang Ramadan? Kok diam semua kenapa ini? Nah, kalau kalau majelis Ar-Raudhah jelas senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, makanya kajiannya cuman bahas bulan suci Ramadan dari sekarang. Makanya kita yuk belajar dulu apa yang ada di bulan suci Ramadan. Yang pertama, ro. Ramadan tuh hurufnya apa aja? Ro, mim, dot, alif, nun, ya kan? Ro, rahmah. Ro, rahmah. Ramadan di situ ada roh, rahmat. Bib, emangnya kalau di bulan Syaban nggak ada rahmat? Emangnya kalau di bulan Rajab nggak ada rahmat? Oh ada. Rahmat itu ah, ada, tapi di bulan Ramadan rahmatnya Allah lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang yang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW jauh hari udah mengajak kita untuk sampai pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi sendiri udah ngarep-ngarep datangnya bulan suci Ramadan itu sejak di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Ramadan. Berkati kami di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Di Ramadan ada rahmat yang lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang yang lain. Apa itu rahmat di bulan suci Ramadan? Contoh. Contoh ya. Kita ketika berbuka bisa ngasih makan atau minum seseorang bisa ngasih makan atau minum seseorang yang berpuasa. Maka pahala puasa orang itu diberikan kepada kita dan orang yang berpuasa itu tetap dapat pahalanya. Artinya cuman modal kurma separuh kurma atau modal es jeruk sececep saja itu kita bisa mendapatkan pahala orang yang puasa satu hari pak penuh. Ini kira-kira pahalanya gara-gara amal kita atau amalnya orang tadi. coba lihat. Yang yang amal poso siapa? Yang yang amal puasa. Orang tadi, kita amalnya apa? Memberi makan, banyak atau dikit? Bukan ngasih makan satu hari loh, ya. ketika ber berbuka. Yang pertama kali masuk itu dari kita, maka pahalanya diberikan kepada kepada kita. Saking sayangnya Allah sama orang yang puasa, yang ngasih makan saja dikasih sayang sama Allah. Paham? Saking sayangnya Allah kepada orang yang berpuasa, yang mau nolong orang yang puasa ngasih makan, itu di, dikasih Allah pahalanya. Diampuni dosanya. Coba bayangkan nih. Nah kira-kira kalau yang ngasih makan pahalanya seperti itu, ya yang dikasih makan pahalanya seperti apa? Kalau yang ngasih makan pahalanya seperti itu, yang dikasih makan kira-kira seperti seperti apa? Yang jadi masalah, yang jadi masalah Cari orang yang betul-betul poso Ramadan itu susah. Kok jadi diam gitu semua kenapa? Coba di sini yang udah betul-betul poso angkat tangan. Eng ing eng. Tidak ada yang berani angkat tangan toh? Oh itu ada ada hadis yang sangat dikenal oleh ahli puasa di Indonesia Raya. Ramadan. Naumus sa'im ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Jadi ibadahnya kebanyakan umat Islam di Indonesia Raya, kita-kita ini <laughs> maksudnya, kalau Ramadan padati betul itu. Loh kok ngaku ya? Jadi masjid itu lebih banyak orang tidur ketimbang orang tada tadarus itu. Apalagi jam duhur, betul betul ya. Wah duhur, apalagi habis asar menjelang ber Berbuka itu orang geletak banyak. Kemudian dalilnya, nomu soim ibadah ustaz. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Ibadah ini rahmat ya Allah. Tidur saja dianggap ibadah. ibadah. Ini penyalahgunaan hadis ini. Memang hadisnya betul, tapi maknanya bukan seperti seperti itu. Kalau puasanya para sahabat, puasanya orang-orang soleh bagaimana? Malam nggak tidur, siang juga tidak tidur. Nah itu poso tenan. Malam melek, Malam melek. Wong namanya Lailatul Qadar tuh enggak ketemu di siang hari kok. Lailatul Qadar enggak ada, Naharul Qadar enggak ada. Malam yang Qadar, malam yang betul-betul ber berharga. Tidak ada siang ber berharga. Makanya Ramadan tuh orang-orang soleh malam melek terus. nggak tidur, betul-betul iba, ibadah. Lah siangnya, siangnya mereka sedikit tidur, bukan siangnya bablas tidur Terus kalau kita malam tidur, habis sahur tidur, habis sholat subuh tidur, ketika ngantor tidur, ketika ditanya nomu soim, nomu soim tidur. <laughs> Tidurnya orang yang puasa ibadah, ibadah. Lain dengan sahabat Nabi, beliau itu malam nggak tidur, siang juga tidak, tidak tidur. Nah kan ngantuk, Nabi kesian malam nggak tidur, siang nggak nggak tidur. Kenapa? Sahabat eman-eman mau tidur tuh sayang. Kok sayang bagaimana? Mengamalkan satu amalan wajib pahalanya seperti 70 kewajiban di bulan yang lain. Mengamalkan amalan sunnah pahalanya seperti mengamalkan amalan wa wajib. Gini loh gambarannya. Saya punya uang 100 ribu masuk mall Ramadan, misalnya. ya. Punya uang 100 ribu. Masuk mall Ramadan. Kemudian di mall Ramadan ditulis. Selama bulan Ramadan. Satu rupiah Anda kami hargai satu dolar. Nanya. Masuk mall yang satu rupiah kita dikasih harga satu dolar. Kira-kira kita mau mau berada di luar mall atau masuk ke mall? Sementara barang-barang yang di situ harga tetap Harganya tetap rupiah. Tapi uang kita dinilai dolar atau dinar atau euro. Saya mau nanya, kira-kira pilih berada di luar mall atau di dalam mall? Di dalam mall. Sampai dalam mall pengen belanja atau cuma lihat-lihat? Belanja. Pengen banyak-banyak bawa duit atau duit sedikit? Banyak banyak bawa du, duit banyak e, bawa duit yang sebanyak banyaknya. Sudah di dalam pengen cepat keluar atau pengen lama di situ? Pengen tokonya tetap buka selama tiga bulan atau cuma satu bulan saja? Kalau urusan duit jenengan pinter semua. Wadah toko, barang diobral, harga rupiah dinilai do, dolar gitu kan? Masa kita minta tokonya tetap eh, eh, cepet, uh, tutup? Enggak, eh toko jangan tutup, tutup. Ramadan, Ramadan, satu kita kerjakan sunnah, pahalanya wajib. Satu kita kerjakan wajib, pahalanya 70 ha? wajib. Nah kok kita kemudian gak kangen sama toko yang seperti ini, pasar yang seperti ini, dan sudah masuk pengen cepat-cepat keluar, aneh atau gak aneh? Terus gitu ngakunya mukmin, itu mukmin apa kira-kira? Ya mukminnya mukmin, mukminat. Lain dengan para sahabat. Begitu mau dekat Ramadan senengnya luar biasa. Dan jangan lupa perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan pada tanggal 17 Ramadan. Betul kan? Nuzulul Quran di Indonesia diperingati tanggal 17 Ramadan. Meskipun tidak ada yang tahu kapan tepatnya nuzulul Quran. Ya, karena Lailatul Qadar yang paling dekat dalam riwayat itu tanggal malam 17 Ramadan. Tetapi ketika Al-Qur'an turun tanggal berapa tidak ada yang tahu. Makanya jangan dikatakan Oh malam 17 Ramadan itu malam turunnya Al-Quran Bukan, cuman di negara kita Biar gampang diambil Malam 17 Ramadan Seperti itu Bisa jadi malam 19, bisa jadi malam 21 Bisa jadi malam 23 Yang jelas ketika turun Itu di malam Al-Qadar Nah puasa kita beda dengan puasanya para sahabat Beliau-beliau malam ibadah Kemudian siang juga ibadah gak tidur Makanya kanjeng Nabi SAW gak tego. Terus ngiyem-ngiyem artinya sahabat dan berkata, bersabda, Nomusoem ibadah, tidurlah kalian. Tidurnya kalian yang puasa ini ibadah. Maka sahabat pun tidur secukupnya. Tidur secukupnya. Mungkin cuma setengah jam, mungkin cuma satu satu jam sekedar untuk apa meningkatkan kita vitalitas mengembalikan kekuatan tuh tubuh. Setelah itu ibadah lah, lagi. Lah kalau kita tidak. Bangun tidur, tidur. Bangun tidur, tidur. Kemudian tidak sempat bangun. Sampai maghrib gitu ya. nggak sempat bangun lagi. Maksud saya begini. Maksud saya. Ini mengingatkan semua dulu ya. Ini belum ngaji. Ini baru sekedar apa namanya. Menggugah semangat. Oh kita itu sudah lama lupa sama yang namanya Ramadan. Betul kan ya? Jadi disebut Ramadan kurang greng kok. Kurang nyentuh di dalam hati-hati kita kok biasa-biasa saja. Kangen saja be, belum. Ada lagi yang batin, waduh ngeleh meneh. Ada yang begitu. Wah, lapar lah lagi. Wah, musim hujan udah berlalu. Wah, katanya posonnya panas nih. Kegiatan puasanya Pak panas nih. Wah, aku mesti nggak kuat ini. Gawe ya lah nawa itu ora poso gitu. Sudah nawa itu nggak poso. Nauzubillah min Mendalek, Oh Ramadan belum datang sudah niat tidak buah puasa. Nah kita niatkan, niat saya mau puasa nanti Ramadan satu bulan penuh. Saya mau cari rahmatnya Allah. Mau cari rahmatnya Allah. Nah kenapa kita penting mengerti rahmat? Sebab tidak ada orang masuk surga berkat amal solehnya. Tidak ada. Semua masuk surga berkat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Ya amal-amal, tapi amal itu gak, nggak jamin jenengan kemudian masuk sur surga. Sebab kadang kita ini amal kesusupan teriak gak sadar, kesusupan ujub Gak sadar. Kadang amal ikhlas 10 tahun, tahun ke-11 bubar ikhlasnya. Ya 10 tahun eh ikhlas, tahun ke-11 bubar eh ikhlasnya. Nah, karena itu kita penting dapat rahmat. Kalau dapat rahmat itu disayang sama Allah, amalnya kurang luweh Amalnya sholat kurang luwe, poso kurang luwe, tapi dapat rahmat, dapat roh, rahmat. Makanya langsung berdeng lu ini sholatnya cuma yang wajib tur kurang khusu. Kata Allah, aku sayang dia, selesai. Kata Allah, aku sayang dia, selesai. Masuk sur, surga. Judulnya disayang sama Allah. Nah berarti kita penting cari sayangnya Allah. Nah kapan itu bisa kita dapatkan banyak? diobral sama Allah sayangnya di bulan suci Ramadan. Saking sayangnya Allah kepada umat manusia di bulan suci Ramadan, siksa kubur itu mandek selama Ramadan. Ramadan siksa kubur libur dulu. Nanti setelah Ramadan double ya. Begitu ya, enggak. Ya. Ramadan libur dulu, dulu. Tidak ada siksa kubur kubur. Dihentikan sementara seksa kubur. Karena Allah lagi menunjukkan roh, rahmatnya sayangnya. Nah biar dapat rahmat, ya kita ambil persiapan mendapatkan rahmat. Arrahimuna yarhamuhumur rahman. Makanya kalau kita lihat pahala-pahala besar di Ramadan itu yang sifatnya nyayangi orang. Ngasih makan orang, betul kan? Ngasih minum oh orang. Nyambung tali silaturahim yang sifatnya sayang. Itu pahalanya berlipat ganda. Nah sekarang katanya pengen dapat rahmat. Mau masuk Ramadan saja udah cita-cita. Ya udahlah nanti maaf-maafannya kalau hari raya saja ya. Ya udah nanti maaf-maafannya kalau hari raya sah, saja. Atau batin tiada maaf bagimu meskipun hari raya. Buat yang lain oke okay, kamu tidak. Ya kamu ti tidak. Seseorang yang masuk Ramadan hatinya ada rasa dendam, iri, dengki, benci, maka dia telah mengharamkan rahmat Allah masuk ke dalam hatinya. Ini yang pengen saya tekankan, sepurun yang kata. Kita butuh rahmat enggak? Butuh rahmat enggak? Butuh rahmat enggak? Butuh atau banget? Butuh, Pak? Banget. Kenapa butuh? Oh judul amal ya enggak enggak patek bisa diandalkan kan ya. Kalau toh bisa diandalkan amal kita enggak bisa di diandalkan lain Imam Syafi'i Ramadan sehari khatam Al-Qur'an dua dua kali. Lain Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsi, sayyidul Maulid Simtu Durar. Ramadan itu sholat tarawihnya tiga hari sekali khatam Al-Qur'an. Sekali tarawih 10 juz yang dibaca. Kalau saya ngimamin jenengan siap jadi makmumnya 10 juz? Jangan kira saya siap jadi imamnya enggak. Saya terjadi jadi imam 10 juz ya nggak siap. Nyoba 2 juz aja itu sudah sudah apa namanya? Masya Allah gitu kan. 10 juz itu seperti apa kira-kira itu kan. Ini Habib Ali ngimami 10 10 juz makmumnya juga ada dan penuh masjidnya do nangis kabeh. Kalau ada sekarang imam 10 juz makmumnya pada tidur kemudian pulang semua. Masih ingat ceritanya ada satu Habib ngimami di masjid sholat sunnah gerhana. Dijalankan semua sunnah-sunnah diumumkan Nanti kita akan amalkan semua sunnah Nabi. Nah itu kalau diamalkan sunnah, sholat gerhana beneran, itu panjang itu. Maka selepas salam dicari, satu masjid itu udah bubar, gak ada orang. Kecuali muadzinnya masih ada satu. Habibnya ngomong muadzin, kamu masya Allah, kamu orang paling hebat di kota ini. Semua pada lari, gak ada yang sanggup ngikuti saya. Cuman kamu yang sanggup. Maka muadzinnya jawab, sepurone yang kata Habib. Kenapa? Mohon maaf, sebetulnya saya juga dari tadi gak ikut sholat. Nah terus ngapain? Nunggu mau ngunci masjid. Gitu. <laughs> Jadi mau kunci masjid nunggu jenengan selesai, nunggu Anda selesai solat mau kunci masjid. Nah, sekarang cari imam yang kuat itu su susah, cari makmum yang kuat juga su susah. Nah kita amal yang hebat juga su susah. Kita ini amal juga pas-pasan ala ka, kadarnya. Maka kita harus cari amalan-amalan yang mendatangkan roh rahmat. Nomor satu, jangan ada dendam kebencian kepada siapapun. Tip itu susah. Ya saya ngomong sopo. Gak benci orang itu susah. Yang bilang siapa? Saya mau nanya. Mana yang lebih mudah? Membenci atau menyayangi? Mana yang lebih mudah? Mesem atau merengut? Ayo, cemberut atau tersenyum? Tersenyum. Mana yang lebih mudah? memaki atau memuji. Ibu-ibu memuji, ya jadi bentino ya ora kaya ngono. <laughs> Sepurane, Bu. Ma mana yang lebih mudah, memberi atau tidak mau memberi? Saya kasih contoh boleh? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar. Ketika putrinya tercinta, Sayyidatuna Aisyah diceritakan macam-macam. Ya kan? Sayyidina Abu Bakar itu kan dulu ngasih sedekah pada seseorang yang orang itu selalu dikasih sedekah sama beliau. Tapi ternyata orang ini ikut ikut ngomongkan yang aneh-aneh. Sayyidina Abu Bakar kemudian janji tidak akan saya kasih sedekah lagi. Kan begitu. Tidak akan saya kasih sedekah lagi. Oh pantas gitu enggak dikasih. Tapi turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen dapat ampunannya Allah ini maka jangan sampai menghentikan so, sodakoh. Sayyidina Abu Bakar kemudian orang yang menyebarkan berita nggak baik tentang putrinya itu disedekahi, tetap disedekahi. Kira-kira mana yang lebih gampang buat jenengan? Kalau ada orang itu jelek-jelekan jenengan, fitnah jenengan, musuhin jenengan, benci jenengan, padahal selama ini jenengan bantu dia. Mana yang lebih mudah, nyetop bantuan atau terus membantu? Mana yang lebih mudah? Ini pertanyaan, pertanyaan ini akan nanti jawabannya kalau jenengan lebih mudah nyetop, ya berarti jenengan lebih mudah dapat laknat daripada rahmat. Faham maksudnya enggak? Jadi lebih berbakat dapat amarah daripada dapat am ampunan. Bakat kita kemana nih? Bakatnya ini. Jadi ada orang tuh yang kalau disakiti, suruh balas nyakiti itu nggak bisa. Kamu tuh pantas malah sama dia jane ya iya tapi aku ora iso. Lah ini model-model begini bakat disayang sama Allah. Tapi yang model-model disakiti dikit, di, di, dijiwet sekali, balasnya nabok lah ini medeni ini. Cuma dijiwet, balasnya kok pak gitu ya, terus pak ini. Disakiti dikit, balasannya itu sakit, memberi sakit yang luar biasa. Ini bakat mendapat laknat yang medeni ya. Kabeh ini murka yo ya ini laknat yo ya ini karena lawannya rahmat adalah lak laknat. Rahmat itu diberi rahmat, laknat itu dijauhkan dari roh rahmat. Nah kalau Ramadan kita pengen dapat rahmat ya caranya gampang. Apa-apa yang Allah sukai kalau kita kerjakan mendapatkan rahmat lakukan. Apa saja itu? Orang-orang yang menyayangi orang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sepele. Sayangi orang lain. Gampang loh. Siap praktek? Gak usah nunggu Ramadan, malam ini juga yang nonton tayangan ini dan mendengar suara saya. Tolong mulai sekarang hapuskan kebencian di hati kepada siapapun. Sakit? Ya Allah, ya Allah model tenanan apa? Bu, bisa bu? Yang hadir. Misal ada orang pinjam uang sama jenengan 500 juta. Terus orangnya lari nggak bayar. Jenengan bisa memaafkan? Yang, yang nonton nih, yang nonton, yang nonton. Yang nonton nih, yang lihat saya nih ya. Coba di, direnungkan ini, ada orang hutang sama Anda 500 juta atau 300 juta atau 100 juta. Ya. Terus orang tadi kabur. Tidak ada berita. Cuman kirim SMS. Mohon maaf. Saya larikan uang Anda masih. Gitu. Ini jengkel kan atau enggak jengkel kan? Jengkel. Tapi dia muslim. Dia mus? Muslim. Anda memaafkan bisa enggak? Mudah atau susah? Saya mau nanya, kenapa kok susah? 500? Jadi 500 juta itu membuat Anda susah memaafkan orang lain, betul? Nah ya, model-model begini kok mau dapat rahmat? Sekarang saya mau nanya, mau nanya, kalau mau memaafkan dapat rahmat, harganya rahmat Allah itu berapa? Harganya rahmat Allah berapa? Kalau jenengan disuruh bayar 1 miliar dikasih rahmat Allah, bayar atau enggak bayar? Lah 500 juta berarti murah. Ikhlaskan. Gitu aja kok. Iya, Makanya nggak usah banyak teori macam-macam gitu ya. Oh teori A, teori B, ini, ini begitu. Ya, ini buat yang duitnya punya duit punya duit itu loh ya. Nah, ngutangi 500 juta berarti kan punya du duit. Nah itu uang saya B 500 juta entek bangkrut melarat saya. Oh, Alhamdulillah daripada melarat gak dapat rahmat, mendingan melarat dapat rahmat. Betul nggak? Lima ratus juta hilang, gundul di hati lima ratus juta. lima ratus juta tidur, kapan balik Lima ratus juta? Sudah badan tambah kurus, pikiran beruat, hati enggak enak, stres, rahmat enggak dapat. Sedih atau enggak sedih? Eh, kalau dia kemudian ikhlas, ya Allah, semoga berkah buat dia. Ini ajib atau enggak ajib nih? Siap jadi orang ajib atau orang yang enggak ajib? Sepele loh ini. Gampang atau susah? Bu Gampang atau susah? Susah Kalau ibu-ibu saya kasih amalan yang gampang mau enggak? Ibu-ibu enggak kelong sedikit pun mau enggak? Ikhlaskan suaminya nikah lagi Ikhlas atau enggak ikhlas? Enggak ikhlas Benci atau dendam? Benci atau dendam? Oh benci campur dendam. Terus yang begitu mau dapat rahmat. Sekarang saya mau nanya bu, saya mau nanya misal misal ada malaikat datang mengatakan bu kalau anda ikhlaskan suami anda nikah lagi langsung anda dapat rahmatnya Allah, anda dapat surga. Saya mau nanya ikhlaskan atau tidak? Ikhlas, Pak ikhlas. Masya Allah Eh malaikat gak perlu datang, itu udah dijelaskan di dalam berbagai hadis. Nah kenapa jenengan kok gerunduh Makanya kita itu belum ngerti nilai rahmat Allah. Kalau ngerti nilai rahmat Allah itu siap mengorbankan apapun demi dapat rahmatnya Allah. Lalu saya kasih contoh yang abot-abot ya. Abot padahal itu gak berat. Tidak ber berat semua itu ri ringan. Beratnya di mana toh? Itu amalan hati kok. Gak ada berat. Kalau sholat tahajud 100 rakaat ini genabot, kesel. Sholat tahajud 100 rakaat itu capek. Nah kalau cuma memaafkan tuh modalnya kan, maafkan gitu aja kok. Angelekin yang di. Tolong tunjukkan sama saya. Susahnya di mana? Boleh saya kasih contoh? Boleh? Boleh? Oh, tapi nggak enak sih. Nanti yang nonton ada yang tersinggung dengan contoh saya. Jadi saya kok enggak apa-apa gitu. Ganti-ganti ya, boleh. Ganti contoh yang yang lain. Saya itu kemarin waktu di Jakarta, Masya Allah Waktu tanggal 17 bedah buku di Masjid al munawal Selesai kan saya jabat tangan, jabat tangan gitu kan. Itu hati saya senang luar biasa. Ada satu anak muda tuh yang cium tangan saya sambil nangis. Terus mengatakan, Habib, tolong maafkan saya. Lu kan punya salah. Saya punya salah, Habib. Apa? Dulu tuh hobi saya mencaci maki jenengan. <laughs> hobi saya itu dulu mencaci maki Anda, Habib. Tolong maafkan saya. Saya bilang, bejo awakmu. Loh kok bejo bagaimana? Yang saya doakan di Ka'bah itu cuma orang yang mencaci maki saya. Seng seneng rata dongake. <laughs> Jadi yang saya doakan di Ka'bah itu, Ya Allah yang mencaci maki saya, semoga engkau angkat derajatnya, muliakan kedudukannya, berkahi rezekinya. Cuman itu yang saya doakan. Saya apa-apa ini belas lah tak dongake. Makanya jenengan, hanya lebih aku tambah penak. <laughs> ya enggak begitu, artinya kalau yang yang apa namanya sayang kan udah betul-betul ada dalam ha? hati. Jadi saya senang nih ada orang yang berani minta maaf ngakui kesalahannya dan kekurangan kekurangannya blokoh seperti itu membenci loh ini mencaci memaki wah top ya nah, coba kita kita gaya dia aja maaf bagimu wah <laughs> malaikat langsung oh ngono kamu ya ada orang datang-datang minta maaf kamu tidak memaafkan gaya maka malaikat ajukan proposal kepada Allah Taala ya Gusti jangan maafkan dia malaikat sak langit semua demo jangan maafkan dia kinten-kinten dimaafkan tidak sama Allah tidak usah pakai malaikat demo, Allah juga mengatakan awakmu ya ora tak maafi. Dah, pilih mana ibu-ibu? Maafkan atau enggak dimaafkan? Aman Pak, dimaafkan Pak. <laughs> Hadirin dimuliakan Allah taala. Ini loh, sepele mau dapat rahmat di bulan suci Ramadan, amalkan amalan yang mendatangkan roh rahmat. Mau pahala besar? Saya yakin ketika masuk Ramadan, itu masih banyak orang yang punya hutang kepada kita, betul kan? Mau ganjaran besar, bebaskan hutangnya. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Orang yang ruwet-ruwet punya duit, gak punya duit, mau bayar mikir, aduh gimana? Kesian toh Ramadan stres. Tambah jenengan itu rodok kadang yo ya nekat, ngenteni Ramadan nagih Ramadan. Walasannya untuk THR dan lain sebab, sebagainya. Ini dolim di atas kedoliman. Ngerti orang susah dibuat semakin su susah. Dalam hadis disebutkan di Bani Israel dulu di Bani Israel itu ada orang itu hobinya maksiat, hobinya maksiat. Tapi dia punya satu pekerjaan yang sangat indah, ngutangi orang. Gak minta anak yang ngutangi orang itu. Nah, kalau yang utang itu ternyata orang gak mampu dan jatuh pailit, jatuh pailit, maka dia bilang pada bendaharanya, ini pulang, dah tulis di situ lunas. Lu ini masih ada utang, lunas. Fulan lunas. Meskipun ada 200 orang, tapi kalau orang itu miskin gak mampu bayar lunas. Saya mau nanya, jenengan sanggup begitu? Yang gak mampu bayar tambah di di donane kayak ngerti langsung bayar kira rasa utang. Tahu gak bisa bayar gak usah hu, hutang. Betul? Ada yang model begitu? Oh, ini korban atau pelaku? Jadi yang ini lain, lunas, lunas, lunas, lunas. Ketika meninggal dunia, ketika meninggal dunia, masuk kubur selamat, dikasih surga. Dia rotok gumun toh ya. Amalku apa? Maksiat itu hobinya. Amalnya apa? Kata Allah, dia suka melunaskan hutang orang-orang yang yang susah. Maka aku juga suka melunaskan dosa-dosanya. Nah, pilih mana? Dosa lunas atau hutang lunas? yang punya duit tadi, kalau pengen dapat rahmat, lah orang-orang yang punya utang banyak tadi ya, punya utang banyak Ramadan yang nggak bisa bayar nih lo ya, susah-susah orang-orang miskin, nggak mampu saudara kita, Mas utangmu lunas, Mas utangmu lunas, Di utangmu lunas, Mbak utangmu lunas. Model begini itu alkodarnya udah ngawe-ngawe, di di di, ayo ini. Alkodarnya ngawe-ngawe itu. Ya Lailatul Qadar udah manggil dia, "Sini kamu, sini. Ayo cepat ke sini." Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu lailah full rahmat. Makanya dia hanya akan narik orang-orang yang punya jiwa roh, rahmat. Jelas? Ini kok diem lagi kenapa nih? Ya, memang yang saya terangkan malam ini mungkin agak beda dengan yang diterangkan orang lain. Mungkin agak be beda. Ini ilmu terapan ya, ilmu terapan. Kemudian Ramadan pengen dapat rahmat, Sepurone engkang kathah, sepurone engkang kata. Coba sebelum kita minta maaf, mulai dulu tadi memaafkan semua oh, orang. Maafkan semua orang. Nanti kalau pulang dari sini, tolong diingat-ingat. Di hati kita punya orang yang kita benci enggak? Oh banyak. <laughs> Coba diingat-ingat. Terus nanti mau tidur, munculkan wajahnya satu-satu. Wah. Kalau punya fotonya ambil fotonya. Wah, ini nih ini orang ini, Habib Novel nih. Misal bencinya sama saya ya. Lu siapa tahu? Siapa tahu yang nonton ini juga orang yang benci sama saya. Siapa tahu yang dengarnya orang itu dalam hatinya ada kebencian sama sama saya. Oh saya nggak ngerti kan ya. Nah, oh saya itu jadi yang nganyal kok. Buat orang tertentu nganyal ke, menjengkelkan. Buat orang tertentu menyenangkan. Sebab orang itu ada yang membenci, ada yang menye menyenangi. nggak mungkin semua orang benci dan tidak mungkin semua orang menye menyenangi. Ya Bibi ya. Ya, kalau yang ini pasti senang sama saya, cinta kalau ini. Ya, sarungnya mirip Bibi. Ya, kan? Santai. Bayangkan wajah orang yang kita benci yang kita benci. Kalau perlu ada fotonya, tempelkan depan, kemudian ngomong sama dirinya. Pilih rahmat atau tetap menyimpan kebencian. Rahmat, rahmat. Karena sawang orang tadi kemudian angkat tangan. Ya Allah, aku maafkan dia. Tolong ampuni dia. Angkat derajatnya. Muliakan dia. Tentramkan hidupnya. Ini malam itu juga langsung pangkat naik dari gali jadi wali. Wangel ini, karena itu yang dilawan bukan cuma setan iblis. Iblis dalam hati yang ambisi, oh jangan kamu maafkan itu, wah salahnya kegedean, nggak perlu dimaafkan. Wah iblis datang sekali. Ayo, sanggup? Sanggup? Misal jenengan kok punya warisan, dipek dulure. Oh ini kasus banyak ini kasus. Banyak. Di desa, di kota itu banyak itu orang-orang yang terus Wah, saya terus punya sebetulnya dapat warisan tanah, dimakan sama saudara saya sendiri. Terus nggak mau ketemu dulurnya. Wes kelangan warisan, kelangan du dulur. Sanggup nggak lihat wajahnya kemudian I love you. Terus maafkan gitu. Bisa nggak Ini ini PR ya, ini P PR. Seberapa Anda, seberapa saya, seberapa kita mampu memaafkan orang lain, ya sebesar itulah nanti rahmat yang akan Allah berikan kepada kita. Kamata dinu tudaan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Al-jaza ala jinsil amal. Balasan dari Allah itu sesuai dengan amal kita. Kalau kita itu joyannya, hobinya, senengnya, maafkan orang, tidak menyimpan kebencian dalam hati kepada siapapun, Allah juga tidak akan menyimpan kebencian kepada kita. Paham? Yang Allah siapkan langsung ampunan, ampunan, ampunan. Sebab Allah itu tidak mau sama dengan hambanya dan tidak mau disamai dengan hambanya. Betul nggak? Maunya Allah lebih. Hambanya lomo, Allah ya maha lo, lomo. Hambanya sayang, Allah maha sayang. Hambanya suka maafkan, Allah maha mama maafkan. Hambanya suka mengampuni yang lain, Allah maha mengam, mengampuni. Ramahdon, rahmat. Ya udah, itu saja satu. Nah, terus dari orang-orang itu coba kita lihat. Kira-kira ada ndak ya dulur kita saudara kita, teman kita yang kepepet butuh duit tapi nggak mau minta. Kepepet butuh duit tapi nggak pernah mau min minta. Bahkan datang ke rumah kita tuh pekewo. Oh, nanti kalau datang di ini gak jaluk. Sampai jaga hatinya dia sampai jarang berkunjung karena khawatir kalau berkunjung nanti dikira mau min minta. Entah itu ustad, entah itu bukan ustad, entah itu orang biasa, entah orang tidak biasa, cari. Kalau ada yang seperti itu, datangi, bawakan duit yang banyak. Mas, Loh. Cocok atau tidak ini? Jenengan pengen jadi pelakunya atau korbannya? Semangatnya yang mana nih? Yang terima atau yang ngasih? Ngasih ya kan? Cari. Ya, Cak? Cari. Itu begitu kita kasih gitu ya. Begitu kita kasih, yang nerima senang atau nggak senang? Senangnya luar luar biasa. Alhamdulillah. Kita pulang diomong ke tonggone sak kampung. Masya Allah, apik tenan wong Orang itu baik. Moga-moga, moga-moga dan moga moga. Semoga, semoga, semoga dan semoga. Dicintai dia. Nah kalau orang udah cinta karena orang ini suka memberi, nah kira-kira Allah cinta enggak? Cinta, sayang. Allahnya sah, sayang. Lah sebelum masuk Ramadan perbanyak amal yang begini. Jadi begitu masuk Ramadan itu ya sudah mapan awaluhu rahmah. Masuk pertama udah disambut rahmat Allah untuk kamu. Lalu belum masuk aja udah sudah masang roh rahmat. Ya Allah, saya pengen rahmatnya ya Allah. Jadi saya juga mau bagi-bagi roh rahmat. Jelas ya? Awaluhu rahmah. Wa ausatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya ampunan. Tengah-tengahnya dapat ampunan Allah. Ramadan ra Ramadan. Mim maghfirah. Dapat am ampunan. Emang judulnya kalau rahmat datang itu mesti gandeng ampunan. Disayang Allah, dosa diampuni. Contoh, ibu-ibu pernah jadi ibu? Yang pernah jadi ibu? Ya, coba diingat-ingat. Punya anak ya Bu ya, anak. Anaknya nangis jam 2 malam. Ibu marah atau sayang? Ibu capek atau tidak? Tidak maksudnya jam 2 itu kondisi lagi capek. Capek atau tidak sebetulnya? Capek. Anaknya nangis, teriak-teriak. Ibu marah atau sayang? Sayang. Ketika ibu sayang lanjut tidur atau bangun? Bangun. Terus anaknya diapakan? digendong, dipopo, diberi minum, betul kan? Ya. Setelah itu anaknya ternyata belum mau tidur, nangis terus. Ibu bisa tidur? Tidak. Apa yang ibu lakukan? Periksa popoknya ya. Ini kira-kira ada yang dibuang atau tidak? Ternyata kotor. Ternyata kok kotor. Ibu biarkan atau bersihkan? Bersihkan. Nah, setelah ibu bersihkan, anak ini baru diangkat terus pipis. Cur, kena baju. Ibu marah atau tersenyum? Tersenyum. Betul? Iya. Sebetulnya kalau itu anak orang lain, jengkelkan atau menyenangkan? Kalau itu anak orang lain kita kan aduh begitu kan ya. Tapi kalau itu anak kita sendiri kita sa sayang, benar. Bayangkan, karena sayang, karena sa sayang dikotori, dikasih bau yang gak enak, semua itu tidak jadi ma masalah Justru yang dikotori membersihkan. Padahal yang mengotori belum minta dibersihkan. Paham? Yang mengotori belum minta dibersihkan. Sekarang saya mau nanya, kira-kira sayangnya Allah sama sayangnya ibu besar mana? Tidak gak usah ditanya tapi Allah maha penyayang Tiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim Berarti Allah kan sangat sa sayang lah kita ini suka berbuat dosa atau jarang berbuat dosa? Sering, sering berbuat dosa. Berarti itu kok kotor. Nah gimana caranya biar kita dibersihkan sama Allah? Caranya ya jadilah orang yang disayang Sayang Allah Kalau udah disayang Allah Meskipun kita berbuat dosa sama Allah dibersihkan Diampuni Kalau kalau kita nggak minta ampun Allah carikan sebab biar kita dapat ampunan Contoh, habis berbuat dosa kok istighfar gak sempat. Habis berbuat dosa, gak sempat istighfar, lupa istighfar. Ini pol atau gak pol? Cuman orangnya bejo, judulnya manusia ini disayang Allah. Jalan kepleset, kakinya kenapa paku, krek sedikit robek, darah keluar. Darah keluar, dia teriak, Alhamdulillah. Karena dia ingat, saya barusan berbuat dosa. Ini dikasih luka. Luka ini kan musibah. Musibah sedikit pun menghapus dosa. Suwon Gusti. Saya mau nanya, model begini ada atau tidak? Hah? Ada gitu. Ya, kita ini sering yang kepleset, yang sandal hilang, betul kan ya? Itu sebetulnya kan musibah-musibah kecil yang Allah berikan karena sayang. Dihapuskan dosa-dosa ki, kita keluar ketemu ada orang yang merenguti, merengut gitu kan ya. Sebetulnya itu kan gak enak ya, gak, gak enak. Gak apa-apa, itu menghapuskan dosa dosa kita. Cari duit kok udah diangel gitu. Itu menghapuskan dosa dosa kita karena Allah sa sayang. Lah kenapa kita dikasih cari duit angel? Kenapa dikasih orang yang cemberut? Kenapa dikasih hal-hal tidak menyenangkan? Karena dosa kita banyak, kitanya kurang is istighfar, tapi kita disayang. Makanya kalau sayang itu dapat, lanjutannya dimaafkan. Saya dulu punya contoh sih, tapi ini contoh ini nggak nggak layak ditayangkan pada malam hari ini. Ya, <laughs> nanti aja itu simpanan. Nanti bulan suci Ramadan tiap malam di sini ada sholat raweh, tiap ma malam. Dan selepas sholat raweh, saya akan mengkaji tafsir satu tafsir insyaallah khatam. Insyaallah khatam. Yang enggak ikut rugi pokoknya. Saya mau mau habis-habisan menafsirkan yang satu ini. Ya. Yang enggak enggak ikut ru rugi. Jadi kalau enggak bisa ke sini ya pokoknya ikut. Gimana Bib? Streaming. Ya, lewat internet. Didengarkan lewat internet. Nanti di situ saya akan kupas cerita yang terbaik yang pernah ada di alam semesta cerita terbaik yang pernah ada di alam semesta menurut versi yang nggak mungkin salah. Ya, versi nggak mungkin salah versinya Allah kan begitu. Ahsanal Qasas itu kata Allah adalah surat Yusuf. Saya akan tafsirkan insya Allah surat Yusuf. Di surat Yusuf itu banyak pelajaran, banyak cerita dan banyak kiat-kiat menjadi orang hebat, orang sukses. Semuanya ada di surat Yusuf. Insya Allah dalam waktu tidak sampai 30 hari, cukup 17 malam. Pas khataman malam 17 Ramadan selesai. Itu tafsir surat Yusuf. Jangan nganyak, bib ngajinya berapa jam? Sak keselnya saya. Bisa jadi rampungnya subuh, bisa jadi rampungnya tengah ma malam. Pokoknya saya mau ngomong terus gitu ya. Tentang surat yuk Yusuf, jenengan mau ikut monggo, enggak mau ikut juga mong monggo. Minimal saya ngomong sama tembok tidak jadi masalah. Itu nanti bulan suci Ramadan. Kan pasang niat yang baik-baik dulu dulu. Nah ini loh, kita kembali ke ampunan. Biar dapat ampunan, ya sayangnya harus dapat ini satu paket. Gak dapat sayang, mau dapat ampunan itu susah. Lah orang-orang yang cari ilmu ini orang yang disayang sama Allah. Orang yang cari ilmu itu orang yang disayang sama Allah enak. Duduk manis, ikan di laut suruh komat kabit. Jangan jangan kira ikan kalau ikan itu kan gak berhenti gitu. Betul kan ya? Ikan tuh Matanya kedep gede begitu kan? Ngubah. Tidak ada satu ikan pun yang berhenti istighfar. Tidak ada. Binatang laut itu semua istighfar. Dan tidak minta ampun untuk dirinya. Kenapa? Enggak punya dosa. Masa ikan, ya Allah ampuni dosaku Oh, no. Mau ikannya enggak punya dosa. Hatta hitanul bahari. Sampai hewan-hewan yang tinggal di di lautan, di perairan, sungai, selokan, akuarium, semua di tempat cair itu mintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar kebaikan. Kenapa? Orang-orang ini disayang sama Allah. Duduk manis cari ilmu, ngajar, disayang Allah. Dosanya habis. Makanya dikatakan ridwan bimayasna Sampai malaikat gelar sayapnya, ijak sayapku. Kenapa? Malaikat senang dengan orang yang mau cari il ilmu. Eh, nah kalau udah disayang, gandengannya ada am, ampunan, tidak terpisahkan. Makanya orang yang cari ampunan tidak mau mencari sayang, nggak mungkin dapat. Contoh, rajin ke masjid. Ya, rajin ke mas, ke masjid. Rajin zikir, rajin doa. Tapi berkata seperti ini, tiada maaf bagimu. Wahai kakakku. Terus aku tak akan mengunjungi rumahmu ilahi umil kiamah. Emangnya umurnya panjang sampai hari kiamat. Mutuskan tali silaturahim. Ya, kalau ketemu langsung memalingkan wajah. Wah, aku tak akan mandang wajahmu. Emangnya aku mau <laughs> Pede bener dia gitu kan. Malingkan wajah, diajak salaman menghindar, tidak mau model begini walaupun zikir, wirid, sholat, ngaji, hatam, sujud, batuk bolong. Wa in mata, walaupun matinya, meninggalnya di tengah-tengah Ka'bah. Wah, luar biasa ya. Kalau misalnya sekarang di kampung jenengan, ini Pak Fulan haji kok ya jendelalah pintu Ka'bah dibuka, beliau diizinkan masuk. Pas masuk, belum kemudian malaikat Israel datang di situ, meninggalnya di tengah Ka'bah. Geger atau enggak geger? Geger ini orang luar luar biasa. Jangankan masuk Ka'bah, meninggal dalam masjid itu dianggap sudah luar biasa. Dalam sebuah riwayat sebagaimana saya kutip dari ceramahnya Habib Salim ya, bin Abdul Asyadri di Masjid Jami Asgaf beberapa bulan yang lalu, itu belum mengatakan dalam riwayat Rasul pernah bersabda, seseorang yang meninggal dunia di tengah Ka'bah. Walaupun meninggalnya di tengah Ka'bah, tidak akan tidak akan selamat dari laknatnya Allah tidak akan selamat dari laknatnya Allah kalau dia memutuskan tali silaturahim. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim akan tetap dapat laknatnya Allah meskipun meninggalnya di tengah-tengah Ka'bah. Artinya apa? Tidak akan dapat rahmatnya Allah meskipun meninggalnya di dalam Ka'bah. Apalagi meninggalnya di alun-alun. Di lapangan, di jalanan, auzubillah min min zalik. Ya, orang yang tidak mau tidak mau cari sayangnya Allah susah dapat ampunan. Tapi orang yang cari sayangnya Allah dikejar ampunan. Contoh, sayangnya Allah ridha Allah fi ridhal walidain. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhanya Allah pada keridhaan orang tua dan marahnya Allah pada marahnya orang orang tua. Coba perhatikan nanti jenengan baca kisah orang-orang yang bekti sama orang tuanya. Saya kalau mau ceritakan gak ada habisnya ya. Orang yang bekti sama orang tuanya, sayang sama orang tuanya, meskipun orang ini maksiatnya macam-macam. Ya, anehnya di akhir usia balik jadi orang yang luar biasa. Betul kan? Betul. Nah, ya, itu pasti punya cerita itu. <laughs> itu pasti punya punya cerita itu. Pernah dengar atau ngalami. Di pasar Kliwon ini dulu ada satu orang yang hidupnya mabuk. Benar, hidupnya mabuk. Gak beres. Tapi sama ibunya sayangnya luar biasa. Apa kata ibunya? Apa kata ibunya? Apa kata ibunya? Tapi ya apa kata mendemnya? Jadi mabuk non-stop, bekti sama ibu juga non non-stop. Yang saya tahu ada dua orang. Saya hidup sezaman dengan beliau-beliau itu. Ya. Subhanallah. Beberapa hari sebelum meninggal dunia, beberapa hari sebelum meninggal dunia, dikejar ampunan dia. Allah jadikan dia bertobat. Stop, nggak mau mabuk. Setelah itu beberapa hari kemudian meninggal dan ketika meninggal dia mendatangi ibunya, tidur di pangkuan ibunya, kemudian tolong bu, tolong lus-lus kepala saya. Maafkan saya, ampuni saya, ridhoi saya ya bu ya. dilos lus kepalanya, aku ridho na, aku ridho. Lus meninggal dunia. Indah atau enggak indah? Indah. Jangan ditiru mendemnya. Ya sebenarnya aku tak mabuk dulu ya. <laughs> Ngawur ya. Mendemnya yang ditiru. Yang ditiru bektinya ini loh. Sama orang tua. Ketika dia mengejar amalan-amalan yang mendatangkan sayang, maka ampunan itu ngejar dia, otomatis satu paket. Awaluhu rahmah, wa ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Itu satu paket. Kalau udah dapat ampunan ya otomatis toh ya, neraka nggak berani makan. Oh, udah, udah, udah, udah, surga, surga, surga. Udah dapat ampunan, satu paket. Pengen bebas dari siksa api neraka, tapi enggak nyayang orang, sudah mungkin. Nggak mungkin itu. Suatu hal yang yang nggak masuk akal. Seseorang diampuni kok nggak dapat rahmat. Seseorang masuk surga kok nggak dapat rahmat? Nggak ada. Orang yang amalnya seperti apapun itu kalau nggak dapat rahmat tidak bisa masuk surga. Nggak dapat rahmat, nggak dapat am, ampunan, nggak dapat ampunan. Tempatnya neraka. Neraka. Nauzubillah min min dzalik. Nah sekarang tinggal berpulang pada kita masing-masing diri kita sendiri. Kira-kira pengen nggak dapat paket ra mim dot alif nun rahmat maghfirah, dhamanah bil jannah, jaminan masuk surga. Itu makna roh Ramadan. Kuncinya di huruf roh, rahmah. Kuncinya di Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kuncinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kuncinya di situ. Makanya orang yang puasa nggak ada rahmat, ya wes. Tuh ada orang yang puasa di zaman Nabi, ya kemudian menggunjing sedikit ngerasaninya cuma sedikit saja sedikit ngerasani dikatakan kamu berpuasa dari makan sedangkan kamu sudah makan daging saudaramu musan sendiri sampai dimuntahkan wujud daging itu paham maksudnya enggak artinya menggunjing itu kan karena ada rasa nggak suka ya toh rasa nggak suka berarti jauh dari kasih sayang nah kasih sayang ini inti daripada Ramadan Intinya dikasih sayang. Makanya orang disuruh buka bareng. Ya, suruh ngasih makan orang ba banyak. Disuruh sholat terawih berjamaah. Sampai nanti ujung-ujungnya hari raya. Di situ disuruh sholat semua di lapangan. Sampai yang haid suruh pergi ke lapangan. Jangan ke masjid. Itu katanya orang haid suruh keluar ke raya. Ya udah, mau sholat jamaahnya di masjid. Yang haid masuk masjid semua, yang ngawur. Yang haid pergi ke lapangan, lihat orang yang sholat ber berjamaah, biar dapat rahmatnya. Kalau ke masjid ya di luar, biar dapat roh, rahmatnya, dapat berkahnya daripada suasana kebersamaan sayangnya orang-orang yang merdeka karena sudah berpuasa satu bulan penuh. Sampai di sini jelas? Saya belum ngajar dunia. Ya. Belum, ini episode ngiling-ngiling Ramadan. Bu, sudah lapar? Belum. Usah makan. Bapak bapak udah lapar belum nih? Insyaallah ini ada Tip Muhammad di samping saya, biar beliau juga nambahkan dikit-dikit. Oh, oh iya. Ini Tip Muhammad kadang suka jual mahal. Sudah cukup, sudah cukup kata beliau gitu ya. Udah saya tambahkan dikit boleh? Boleh. Banyak juga boleh. Ya. Sekarang saya mau mau ngasih contoh-contoh. Ya, contoh-contoh persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti ini sekaligus pengumuman buat teman-teman saya yang jadi tukang di Majelis Ar-Raudhah. Selama bulan suci Ramadan pembangunan pembangunan musola ini saya liburkan. Ya, pembangunan musola ini saya liburkan kecuali tukang yang bisa puasa. Kalau tukangnya bisa puasa, boleh masuk. Yang nggak bisa puasa libur. Ya. Kenapa? Saya nggak mau nanti e, gara-gara e, bangun musola akhirnya tidak poso. Wah, akhirnya saya nggak dapat rahmat, dapat lanut. Naudzubillah min. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya pembantu di rumah, tuh Rasul udah bilang, siapa yang meringankan pekerjaan, beban pekerjaan, budaknya kalau zaman Rasul. Kalau sekarang karyawannya, pembantunya selama Ramadan. Diampuni sama Allah dosa-dosanya. Kenapa sayang? Makanya nanti kalau yang punya kuda, yang Ramadan, itu walaupun kuda nggak poso gitu kan. Disayang. Maksud saya begini. Kita kan punya karyawan pembantu ya di rumah misal ya. Yang punya pekerjaan. Ya jangan dibebani. Nanti akhirnya alasan begini. Saya nggak kuat puasa karena kerjaan saya begitu. Nah kira-kira kita sebagai majikan ditanya enggak ya? Bakal di ditanya. Makanya ini penting. Nanti selama Ramadan usahakan kerjaan-kerjaan yang membani saudara kita itu kita ringan, ringankan. Ada orang-orang yang punya prinsip Masya Allah bagus Jadi kalau Ramadan Dia meliburkan kerja Gak kerja Jenengan sanggup Kenapa diam semua? Gak punya karyawan. Yang saya maksud bukan karyawan, kitanya gak kerja. Ramadan libur, tidak bekerja. Sanggup? Yang paling sanggup saya, memang saya gak punya kerjaan. Masa ini pengangguran kelas Bu? berat, oh, kerjaannya juga juga nggak kerja gitu kan ya. Nulis buku itu kan seperti tidak kerja kan belajar itu ya. Belajar dan mengajar. Orang-orang dulu itu mau masuk bulan Ramadan sudah nabung dari bulan Syawal. Dah kita saban ya rodok telat ya. Bulan Syawal sudah nabung untuk Ramadan. Zulqa'dah untuk Ramadan. Zulhijjah untuk Ramadan. Nabung untuk Ramadan. Sehingga begitu masuk Ramadan dia katakan libur, tidak buka toko, tidak dagangan, tidak apa-apa. Mau apain? Sudah punya uang, saya mau fokus ibadah. Alangkah indahnya gitu ya. Enggak usah jauh-jauh ke Masjidil Haram. Enggak usah. Banyak kan orang kalau Ramadan pengen umroh gitu kan ya. Masya bagus memang pahalanya umroh di Ramadan seperti haji pahalanya. Pahalanya be besar, besarnya luar biasa. Uang yang buat umroh itu, Ramadan, itu bisa pahalanya lebih dari ribuan kali haji. Duitnya itu kasih tuh sama orang-orang yang mau beli beras gak punya duit. Ya, mau bayar listrik gak punya duit. Udah kita udah pernah haji, udah alhamdulillah. Udah pernah umroh di Ramadan sudah cukup, gak usah ditambah-tambah lah. Lagi untuk apa? Duitnya. Lu Beb, saya udah ngasih dari duit yang lain. gak apa-apa, kasih lagi. Yang kamu cari itu kepuasan nafsumu dalam ibadah atau keriduan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mantep bib kalau enggak ke sana. Berarti kamu itu menganggap Allah adanya di sana, enggak ada di rumahmu, enggak ada di masjidmu, enggak ada di langgarmu, enggak ada di jalan, enggak ada di fuqara wal masakin. Paham maksud saya enggak? Jangan sampai Ramadan nanti kita ngejar pengen umroh, pengen umroh, pengen umroh ternyata itu desakan naf, nafsu. Lu nafsu itu ada nafsu, sholat tuh ya ada. Makanya sholat kalau nggak pakai nafsu sholatnya lemes. Ya, sholat itu harus ada naf, nafsunya, tapi nafsunya diken, dikendalikan. Ya, nafsunya dikendalikan yang benar. Nah, ketika kita umroh misalnya untuk cari pahala, niatnya cari pa, pahala. Walaupun kita udah sodako tapi kita ngerti masih banyak orang yang butuh sodako kita, masih banyak yang bu butuh. Alangkah indahnya uang ini ya digunakan. Contoh begini ya, contoh. Misal di sini ada 10 orang mau berangkat umroh Ramadan. Satu orang berapa itu nanti? Anggap 20 juta yang murah gitu aja ya. 20 kali 10 berapa? 200 juta. Daripada jenengan buat berangkat umroh, kasihkan Habib Novel beres. Paham tidak maksudnya? Langsung ini jadi uang untuk musol, musola. Jenengan umroh belum tentu umrohnya diteri, diterima. Siapa tahu umroh ria, ujub, sumah dan lain sebagainya sebagainya. Tapi jenengan kasihkan untuk majelis. Contoh misalnya di sini atau di kampung jenengan atau di rumah jenengan. Ada orang mau bangun musola, orang mau bangun pesantren, orang mau bangun panti asuhan, orang mau bangun rumah jompo, orang mau bangun rumah untuk jan janda atau rumah untuk duda. Rumah janda banyak, rumah duda yang belum ya. Yang tua-tua gitu kan? So nggak bisa kerja maksudnya. Ya. Ini uang itu disalurkan ke sana, itu mesti hati kan abot, hati be berat. Kenapa? Ngelawan naf nafsu. Berat kasihkan. Nih. Jadi tanah dipakai seumur-umurnya dunia. Dipakai buat sholat, buat zikir, buat pengajian, buat orang istirahat. Ganjarannya dapat terus. lah kalau pahala haji itu kan cuma seka, sekali. Faham tidak Nah itu orang yang pin, pinter mengelola. Nah makanya ada orang-orang itu yang kalau mereka siapkan duit Ramadan itu siapkan duit betul selama setahun cari duit dan tidak mau kerja di Ramadan fokus Ramadan saya mau ibadah ibadah duitnya digunakan sodako bukan buat makan enggak makan cuma paling sahur sama buku kan yang ada lebihnya digunakan untuk bantu bantu orang sehingga Ramadan panen Ramadan panen lah kita kuali Ramadan baru nandur lah panennya kapan Ramadan itu waktu pak panen, bukan waktu nandur. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Mungkin sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Kalau saya nggak salah, ya 2152. Kurang 8 8 menit. Ini kalau diterus-teruskan nanti sampai jam 11 kan ya? Makanya nggak usah diterus-teruskan ya. Penjenengan itu kan tinggal duduk mendengarkan enak yang ngomong ini loh. Kalau yang mendengarkan kamu mau minum gampang. Beb Muhammad tuh baru datang sudah minum terus. Saya yang ngomong tadi mau ngambil cangkir aja setengah mati susah gitu ya. Triknya bagaimana belum ketemu baru sekarang dapat triknya tuh. Makasih Bib. Alhamdulillah. Dah ya. Itu tadi bukan ceramah. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi bukan ceramah, sekedar motivasi sedikit untuk ingat-ingatkan diri kita Ramadan sudah de dekat. Jadi jangan mikir Sa'ban telat, mikir Sa'ban kemarin Rojab. Rojab kemarin mikir Sa'ban. Sa'ban jangan mikir Sa'ban. Sa'ban tuh mikir roh. Ramadan. Salah satu kunci untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sa'ban. Jadi siapa pengen dapat Lailatul Qadar, nanti nisful Sa'ban ya mati-matian itu ibadah. Pesennya Lailatul Qadar di nisful Sa'ban. Gusti ya Allah, saya minta Lailatul Qadar. Lah kalau nisful Sa'ban aja kita anggap biasa, ya nanti Lailatul Qadar ya juga jadinya biasa-biasa saja. Makanya Majelis ar tidak menganggap nisful Sa'ban biasa, tapi nisful Sa'ban dianggap sesuatu yang luar biasa. Nanti malam nisfu Sa'ban kita akan sholat sunnah di sini habis berjamaah maghrib, sholat sunnah sampai isya, kemudian setelah isya nanti ada kajian ya, ada kajian dan ada munajah. Akan ada doa zikir bersama sama sama judulnya gedor pintu langit. Bukan lagi ngetuk, ping gedor, buka, malaikat, buka gitu ya. Biar nanti karunia dari surga itu turun kepada kita semua. Malam nisfu Sya'ban. Tolong nih sampaikan pada keluarga dan teman-temannya ya. Malam nisfu Sya'ban kita kumpul di Masjid Ar-Raudhah. Usahakan datangnya sebelum maghrib. Kalau bisa sudah dalam kondisi berwudu itu lebih bagus. Sehingga pahalanya itu berlipat berlipat ganda dan waktunya tidak habis untuk wudu. Karena kita akan sholatnya cukup panjang. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam tetapi setelah dua rakaat baca Al-Fatihah sama surat Yasin. Dua rakaat salam Fatihah Yasin. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas 6, 6 kali diniatkan salat sunnah rawatib. Eh, salat sunnah apa? Awabin. Salat sunnah awabin. Salat sunnah awabin itu pahalanya seperti puluhan tahun tuh ya. Macam-macam riwayatnya. apalagi salat sunnah awabin di malam nisfu Syaban itu pahalanya akan berlipat ganda. Itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan bulan Ramadan. Nah, saya mau ngasih satu pelajaran penting dikit saja sambil berdiri. Tolong yang mau saya sampaikan ini dicamkan baik-baik ya. Nah, ini maklumat Habib Novel. Habib Novel nggak pernah maklumat ya. Maklumat Habib Novel. Coba di sini yang pengen jadi wali Allah angkat tangan. Yang pengen jadi wali Allah angkat tangan. Yang pengen jadi wali, coba yang pengen jadi wali. Jadi wali Allah Yang pengen punya derajat kutub angkat tangan Pengen jadi pimpinannya wali seluruh dunia angkat tangan Nah bagus Yang tidak berani minta nggak bakal dikasih Kenapa? Begitu kita sebut yang jadi kutub angkat tangan Kemudian Anda mengatakan Dosa saya banyak, mana pantas saya Berarti Anda mengecilkan kemampuan Allah untuk menjadikan Anda besar Berarti Anda mengecilkan kemampuan Allah untuk menjadikan Anda be besar. Ketika kita katakan aku nggak layak, aku nggak pantas. Memang nggak layak, memang nggak nggak pantas, tapi Allah bisa membuat kita jadi layak, Allah bisa membuat kita jadi pan pantas. Karena itu siapapun yang kumpul sama saya, belajar sama saya, duduk bareng bersama saya, bergaul bersama saya, mentalnya harus mental jadi wali meskipun gali. Paham? Mentalnya harus mental jadi wali meskipun pre preman. Mentalnya harus mental jadi wali meskipun belum betul-betul ber beriman. Mentalnya harus mental ibadah meskipun hidupnya mak maksiat. Mentalnya dulu karena yang dilihat Allah mental kita bukan dohir kita. Dohir itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau dandan di mental ini angel. Dandan di mental itu ah angel. Makanya jangan pernah nilai orang dari dohirnya. Wah apalagi nilai orang lain. Saya kemarin, kemarin tahun kemarin lusa saya, saya broadcast di BBM itu. Sampai kapan kita akan lihat aib-aib orang lain, salah-salah orang lain, sibuk mikirkan salahnya orang lain, tapi kita tidak sibuk memikirkan salah kita sen sendiri. Coba kalau kita mau ngitung salah kita sendiri, tidak ada habisnya. Salahnya tanah apa? Banyak. Nah, ada satu maklumat dari saya. Insya Allah ini kalau jenengan terapkan, nanti bisa membuat kita itu naik tapi nggak kerosot. Naik tapi nggak nggak kerosot. Satu, sadari nggak ada orang yang lebih buruk dari saya atau dari anda. Masing-masing mengatakan aku kisim paling elek. Jadikan itu kesadaran. Aku iki sing paling elek. Saya yang paling buruk. Saya yang paling buruk. Jadi nanti ketemu orang seburuk apapun, aku sing paling elek. Bisa? Misal ada pemabuk masuk ke tengah majelis, mesti paling mulai ada mendem lebu pengajian. Orang mabuk masuk majelis gitu kan? Watinya udah ngomong begitu, berarti menganggap dirinya yang yang jelek yang mana? Yang mabuk atau Anda? Saya atau yang mabuk gitu kan? Ketok moto ada orang yang maksiat terang-terangan. Kita mengatakan dia sama saya bagus dia, saya jelek. Bisa enggak? Harus bisa. Latihan. Caranya bagaimana? Gampang. Kalau lihat orang mabuk, orang mabuk ya, dosanya siji mendem. Saya tahu dia punya dosa, cuma satu, mabuk. Betul kan? Nyata lihat orang maksiat apalah judi, saya cuma lihat satu, dosanya ju, judi. Coba langsung kita hitung dosa kita, banyak apa sedikit? Banyak. Berarti sing sing elek Kita itu kebiasaan lihat satu salahnya orang kita gede-gede kan? Sedangkan salah kita sendiri yang banyak kita kecilkan. Sehingga selalu menilai orang lain jelek, diri kita yang bagus. Itu hijab. Itu yang bapak kita tidak bisa naik. Ilmu nggak bisa masuk. Derajat nggak bisa Gak bisa terus seneng, gak bisa. Karena ada kesombongan yang bercokol di dalam hati. Satu itu, sadari diri itu yang paling buruk. Di saat yang sama, bareng gitu ya, bareng. Aku paling buruk, tapi aku pengen jadi yang terbaik. Aku pengen jadi yang terbaik. Caranya gampang. Dan jangan saya kasih cara yang paling gampang dan paling mudah. Gak usah repot-repot. Mau atau gak mau? Wani Gampang. Tiang kang soleh kumpulono. Ada satu kaidah. Siapa yang duduk bersama orang soleh dicatat sama Allah masuk kelompok orang soleh meskipun dia penjahat kelas berat. Dan siapa yang duduk sama penjahat-penjahat kelas berat Meskipun dia orang soleh Dicatat sama Allah penjahat kelas berat Pilih mana? dicatat jadi penjahat atau dicatat jadi orang soleh? Oh sudah nyatanya kita penjahat, dicatat penjahat jadi ya pantas gitu kan? Nah kalau kita pengen dicatat orang soleh, kumpul sama orang soleh. Pertanyaan, cari orang soleh gampang atau susah? Susah kan? Susah. Nah kita datangi saja majelis-majelis yang menyebutkan kesalehan. Menceritakan orang-orang soleh, menceritakan Imam Syafi'i menceritakan Imam Ghazali menceritakan wali-wali Majlis yang menceritakan wali-wali itu majlisnya orang soleh. Meskipun yang ceramah, yang ngajar belum soleh. Kalau kita kumpul di situ, dicatat langsung naik. Pangkatnya naik. Ini kelompoknya orang soleh. Itu yang ngangkat. Cepat ngangkat. Yang ketiga, selain kumpul dengan orang yang yang soleh. Jadi ya, aku sing paling elek, saya paling buruk. Kemudian saya pengen jadi yang terbaik. Caranya bagaimana? Kumpul orang-orang yang yang soleh, orang-orang yang yang baik. Nah ini yang ketiga, istighfarnya yang banyak. Nah kalau istighfarnya nggak ada ya repot. Istighfarnya yang banyak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang sudah pasti baik. Istighfarnya banyak kok. Nah kita ini yang pasti elek. Istighfarnya kok belum banyak. Maka istighfarnya diperbanyak. Baik istighfar dengan lisan maupun istighfar dengan ha, hati maupun istighfar dengan perbu perbuatan. Istighfar dengan perbuatan itu bagaimana? Maafkan orang, nyayangi orang. Itu bagian dari istighfar. Istighfar itu tolabul maghfirah, minta am minta ampun. Ya minta ampun dengan sedekah itu ya minta ampun. Senyum sama orang itu ya minta ampun. Nyenengkan hatinya orang itu yang minta ampun. Ya, memaafkan orang itu bagian minta ampun. Semua yang sifatnya itu mendatangkan ampunan itu minta ampun. Jangan istighfar yang mendatangkan dosa. Ada loh istighfar mendatangkan dosa. Contoh, bisa ngasih contoh? Ya, ngobrol sama temennya. Astagfirullah, jeng fulanah kayak lo, astagfirullah. Tahu maksudnya? Itu namanya ngerasani tapi berkedok is istighfar. Ini, ini istighfar yang mendatangkan dosa. Di saat yang sama dosa mah bledek loh gayane istighfar padahal lagi ngera ngerasani. Ini naudzubillah min dalik. Kadang lisan enggak istighfar, tapi sikapnya itu mendatangkan ampunan. Ya, mesem sama orang. Mesem. Padahal yang yang dijak mesem itu orang yang paling wanyol sama dia mesem dia. Rahmat. Allah ngampuni. Ini. ini namanya lagi minta am, minta ampun. sodako itu lagi minta ampun. Jalankan tiga hal ini. Ini gampang nggak angel? Bener nggak angel? Mana yang angel coba? Ngomong sama saya. Oh nyata alek ngakoni nyata kita ini jelek ngaku ngaku diri kita jelek itu mesti gampang toh? Nyata wajahnya jelek, ngaku elek. Aku ki elek. Saya ini enggak kenapa loh, saya jelek. Gampang tuh. Nah kalau wajahnya jelek ngaku ngaku tampan, saya ini tampan, wangel. Susah. Wong oh, nyata-nyata melarat, saya miskin, saya miskin, gampang. Wong oh, nyata-nyata melarat, miskin. Lah wong miskin kok mau ngaku kaya? Saya kaya, saya kaya ya, angel. Susah. Nyata-nyata banyak dosa tinggal ngaku, dosa akeh, aku yang paling elek kan gampang mestinya. Tapi nyatanya gampang atau susah? Aneh atau enggak aneh itu? Berarti ada penyakit toh? Penyakit. Nah, penyakitnya itu namanya sombong dan itu hijab yang paling gede. Sombong dicabut, langsung pangkat naik. Jelas ya? Terakhir Habib Muhammad mengasih kesimpulan dikit saja. Soalnya nanti kalau tidak saya diprotes sama murid-murid beliau. Gurunya nyampe di sini kok ternyata nggak dikasih kesempatan ngomong.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 Memang dikatakan kumpul sama orang soleh itu adalah amalan yang paling bagus di akhir zaman. Habib Ali mengatakan dalam kalamnya, Ma anfa min sohbati Tidak ada yang lebih manfaat dibanding berteman dengan orang-orang yang soleh. Habib Abdullah bin Husin bin Tahir dalam nasihatnya pun juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada yang lebih manfaat dibandingkan ketika kita di akhir zaman ini berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bahkan kata beliau, kalau seandainya memang kamu susah untuk ketemu sama orang yang soleh, minimal kamu baca sejarahnya orang yang soleh, dengarkan ceritanya orang yang soleh, mendengar kabar-kabar usaha cari info tentang biografi orang yang soleh itu sudah jadi salah satu cara untuk menjadikan kita seakan-akan seperti berkumpul dengan orang yang soleh. Nah jadi pertanyaan kenapa kok mereka yang ulama yang insya Allah sudah dikenal kewaliannya, dikenal ketinggian derajatnya, makomnya di sisi Allah mengatakan amal yang paling bagus di akhir zaman Nggak menyebutkan sholat, nggak menyebutkan puasa, nggak menyebutkan dikir dan lain sebagainya, tapi justru menyebutkan kumpul bersama orang-orang yang yang soleh. Katakan dalam satu kisah ada salah seorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jelas dalil mimpi ketemu Nabi sudah jelas. Yang sudah sering ngaji di sini insyaallah sudah paham dalilnya semuanya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang bertemu aku dalam tidur, Nabi mengatakan begitu. Berarti bakal ada orang yang bertemu Nabi dalam mim, mimpi. Fasayarani fil yaqadhah maka akan berjumpa denganku dalam keadaan terjaga. Berarti jelas akan ada manusia-manusia pilihan yang akan bertemu Nabi dalam keadaan terjaga langsung seperti saya dan jenengan malam hari ini. Itu akan ada. Walaupun berat. Kalau dikatakan di satu kitab yang pernah saya baca, katakan orang yang sudah bisa ketemu Nabi secara langsung itu berarti dia sudah menembus sekian ratus ribu derajat kewalian. Tidak usah dihitung, wis pokoknya, waduh pokoknya. Ini ada salah seorang yang soleh itu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, pengen dengarkan hadis langsung dari Nabi kasih sama Nabi yang pertama keterangannya yang pertama tentang barang siapa yang ngantongi tasbih selama di kantongnya ini ada tasbihnya sekalipun dia nggak dikir tetap dianggap mendapatkan pahala orang yang yang dikir. Dan memang cara supaya kita ingat dikir yang ngantongi tasbih. Nah, khusus untuk bapak-bapak supaya jenengan punya tasbih kan kalau Pak? Punya ya? Ya. Dibawa. Nah, sebagian bawa, sebagian enggak. Supaya enggak lupa, tolong tasbih taruh di atas gudang garam. Rokok enggak mungkin lupa soalnya. Rokok ketinggalan itu pasti kembali, Bu. Pulang tasbih ketinggalan. Kelingan we ora ya. Kemudian ada juga orang yang minum kopi, waktu itu kan masih masa kopi, Bang minum kopi tapi minum kopi untuk ibadah ya, minum kopi supaya bisa melek ibadah atau untuk ngaji kitab dan lain sebagainya untuk amal-amal yang bagus. Bukan nongkrong kopi dihik sambil ngerasani tonggoni bukan. Itu minum kopi selama masih ada rasa kopi di mulutnya malaikat beristighfar untuk dia. Yang ketiga, julu suka bayna yaday waliin min awliya illah hayyan aw mayitan kasyayyi baydadin aw kahal bisyatin afdalu min ibadati hatta taqatta'a irban-irban. Kamu duduk depannya kekasih Allah, entah itu masih hidup, entah itu sudah mati, sekalipun duduknya kamu cuma sebentar, seperti orang yang meras susunya kambing atau orang yang ngupas telur itu lebih afdol dibanding ibadah sampai anggota tubuhmu terputus-putus semuanya. Diterangkan sama Habib Abdullah bin Musin Al-Atos dalam kitab Al-Najusawi, Abdullah bin Musin Al-Atos keramat Empang, itu menerangkan bahwasanya kenapa kok duduk sama orang yang soleh aja itu langsung bisa menaikkan derajat seorang hamba bahkan melebihi ibadah sampai anggota tubuhnya terputus-putus. Katakan oleh beliau jelas itu duduk sama saya bukan semak sekedar duduk. Itu duduk tapi juga husnudon. Nah, susah husnudonnya ini. Duduk dalam hati membawa husnudon Jawati bawa keyakinan memang yang dihadapi ini orang yang soleh. Memang yang di depannya ini kekasih Allah. Memang yang ada di hadapannya saat ini itu walinya Gusti Allah. Duduk bawa keyakinan seperti itu maka derajatnya itu akan naik terangkat karena mahabbahnya dengan orang yang soleh. Karena dikatakan almaru ma'aman ahab orang itu akan bersama dengan yang dicintai. Ketika orang duduk dan cinta dengan orang yang soleh, langsung derajatnya naik sampai bisa seakan-akan hampir nyusul dengan orang yang soleh. Lah naiknya derajat hampir nyusul dengan orang yang soleh, sekalipun kita sholat sampai kepalanya retak, sampai boyoknya balik kalau perlu. Sampai kaki pindah ke tangan, tangan pindah ke kaki. Kalau sholatnya kita masih ada riaknya, tidak mungkin mendapatkan derajat yang seperti itu. Lah derajat yang seperti itu itu lewat urusan hati. Nah, makanya insya Allah mudah kita bisa jadi orang yang selalu istiqomah, kumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup yang saya ditambahkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini <clears throat> Saya jadi pengen nambah lagi boleh? Ya, jadi yang dengarkan dari tadi, ini yang ujung-ujung ini justru yang mungkin yang paling menarik. Mungkin yang paling menarik. Karena di panas-panas ini Habib Muhammad ini. Kumpul sama orang soleh. Beberapa waktu yang lalu Habib Ali Al-Jufri mata Allah bituli hayatih Semoga Allah memberi usia panjang kepada beliau dalam kesehatan dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau. Seorang ulama yang muda namanya Ali Al-Jufri. Karena Al-Jufri marganya Habib, maka disebut Habib Ali Al-Jufri. Berkunjung ke jetsnya. Ya, ya, berkunjung ke jetsnya. Sampai di sana beliau mendatangi seorang ulama. Orang yang dipandang paling soleh di kota itu. Orang yang dipandang paling soleh di kota itu. Duduk. Kemudian setelah ngobrol lama, beliau nanya begini. Kalau bahasa kita, guru gitu ya. Guru, tolong tunjukkan kepada saya, siapa lagi yang layak saya datangi. Orang soleh yang pantas saya kunjungi selagi saya ada di negara ini, di kota ini. Jawabannya, semua orang yang ada di kota ini soleh Kecuali saya Semua orang yang ada di kota ini soleh Kecuali saya Saya ketika mendengar cerita begitu langsung terperangah saya Bagaimana seseorang itu bisa mengangkat derajat lawan bicaranya dengan satu kalimat Diajak untuk menaikkan cara pandang hatinya. Kamu jangan pandang saya yang soleh, sementara orang lain gak soleh. Berarti hatimu sudah membanding-bandingkan ini soleh, ini gak soleh. Ini soleh, ini gak soleh. Jadikan semua orang itu orang yang yang soleh. Kalau kita udah bisa melihat setiap orang orang soleh, maka pasti derajat kita dimanapun kita duduk naik. Lah yang angel, yang angel itu seru lihat solehnya orang. Nah kita nggak suka lihat solehnya orang tapi lihat salahnya orang. Bukan solehnya tapi salahnya. Nah, para wali itu pakai selubung. Jadi wali Allah itu tidak mau nunjukkan kewaliannya. Wali Allah itu tidak mau nunjukkan kewaliannya. Jadi beliau-beliau itu pakai selubung. Kalau istilahnya Batman, Batman atau Batman kan? Ya, Batman itu pakai topeng gitu. Kenapa? Gak tahu, gak mau ketahuan wajahnya. Betul kan? Superman gitu kan? Kalau waktu hidup biasa pakai kaca mata jadi Clark Kent, gak mau dikenal dia sebagai super Superman. Bener? Spiderman dia juga pakai to topeng. Para wali juga pakai topeng. Nah kalau topengnya itu cuma pakai topeng Spiderman, Batman itu gampang ditarik begini kan udah kelihatan ya. Nah masalahnya itu Topengnya adalah apa? Topengnya para wali itu melakukan hal-hal yang dipandang orang asra ah, mungkin wali ini. Gak mungkin wali kok begini. Gak mungkin wali kok seperti ini. Karena secara dohir kadang-kadang gitu ya. Perilakunya itu kadang orang pas gitu. Kita nggak pas gitu. Ibadahnya biasa-biasa. Wali masak malam tidur saja. Ma wali masuk baca Al-Qurannya cuma di, dikit gitu ya. Oh judulnya wali itu bisa melakukan banyak kekeramatan. Jadi kadang ya nggak keto ketoan ah, tutup memang. Kenapa? Karena wali pengen memberikan yang dia miliki pada orang yang yakin sama dia. Gak yakin ya nggak dikasih. Boleh saya nanya? Jenengan punya duit banyak. Mau dikasihkan sebarang orang atau orang yang jenengan yakin kalau dikasih itu bisa menyenangkan jenengan? Orang yang yakin pantas dikasih itu? Ya. Para wali ini punya punya ilmu banyak. Mau dikasih ya cari orang yang pantas dikasih. Oh ini pantas ini. Dan untuk mendapatkan ilmunya para wali satu kuncinya. Satu kuncinya cinta yang tulus melihat kekasihnya tanpa ada cacat dalam dirinya. cuma itu tok. Sanggup? Lu enggak ya. <laughs> Sanggup. Gampang atau susah ini? ah Gampang atau susah? Misal, misal, misal ya. Misal. Jenengan lihat saya gandeng cewek. Misal gitu. Kira-kira masih belajar sama saya atau pindah pindah guru? Nanya. Misal. Oh, ada masih ini, ini, ini. Yang ngomong masih ngomong masih siapa? Hah? Masih nih hadiah nih. Ah, boleh. <laughs> Bejo mau ngomong masih tok entok. Bayangkan itu. Nah, teriak masih ini kan pantas tak kei wong saya gandeng cewek dia masih mau belajar kan layak dapat sorban sing liyane ora kanggo. Walaupun yang lain insyaallah ya enggak begitu ya ya. Aduh kecolongan Bib, sorban hilang lagi. Itu dari Mekah itu jauh-jauh itu. Ini contoh, contoh sederhana, spontanitas, spontan spontanitas. Begitu orang mengatakan masih gitu ya, hati saya langsung kasihkan begitu. Apa yang saya punya yang saya rasa berharga saya pakai ini saya kasihkan gitu. Faham maksudnya? Nah kalau kita bisa husnudzon kepada orang-orang soleh tanpa melihat apa yang tampak di mata kita, tapi kita lihat sesuatu di dalam diri ada sesuatu yang luar biasa, kita yakini itu, maka otomatis gak usah diminta, gak usah ngasih, sesuatu itu akan tersedot dengan sendirinya. Paham? Terus yang nggak paham nggak usah paham, ini rahasia kok. Jangan, jangan kalau nggak paham jangan dipaksakan paham, pokoknya didengarkan saja ya. Nah, yang paham akan paham. Makanya orang-orang yang ziarah makamnya para wali songo dan wali-wali yang lain, itu walaupun nggak mudeng ilmunya wali, nggak mudeng derajatnya wali, cuman duduk saja dapat karunia yang banyak. Kenapa? Artinya itu nyedot. Hatinya nyedot karena hatinya ada husnudzon. Ini orang soleh, ini waliullah, ini orang ini ini ini ini. Meskipun mungkin yang diziarahi derajatnya belum seperti itu. Nyedot. Karena dalam diri setiap manusia yang beriman pada Allah, Allah sudah letakkan derajat kewalian, rahasia ilahiyah dalam dirinya. Nah, semakin kita mau nyedot dari setiap orang, nanti akan pindah. Kita dapat copy paste dikasihkan kita, nyoh kamu dapat, nyoh kamu dapat, nyoh kamu dapat. Syaratnya cuma satu, husnudzon itu magnetis bil asror. Husnudzon sama orang lain itu magnet yang bisa menarik rahasia-rahasia ilahiyah yang dititipkan dalam hati seseorang. Wah, ini mulai rotok naik ini ngomongnya nih. Pakai asror-asror barang jadi ramudeng gitu ya. Boleh jadi dikit? Boleh? Ya, habis ini enggak dilanjut lagi ya? Biar mudeng, biar mudeng. Soalnya saya udah lapar nih. Jadi kan belum lapar? Posonya masih Ramadan. <laughs> Apalagi Ramadan malam kan ya makan juga. Penutup. Saya ambil satu kisah ini. Kisah ini disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hadi Assegaf. Dalam bukunya Tufatul Ashraf. Yang sudah pernah saya terjemahkan. Dan dicetak oleh Putra Riyadi. Dengan judul Kisah Hikmah. Ada satu orang cari guru. Dikenal di kota A ada guru yang soleh. Maka orang ini datang ke kota A. Tanya sama orang-orang rumahnya guru Fulan di mana? Di sana. Nah rupanya yang ditanya ini cuma ngerti nama nggak ngerti orang. Di sana. Betul memang nama A ya di alamat A betul ada tapi itu bukan orang soleh siapa itu gembong miras bakul cium Rumahnya gembong miras bakul nih, Datang nih saya cari guru nih ya, datang ke sana, tok tok tok tok tok tok gitu kan. Malam-malam ngetok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Saking semangatnya, sudah senang ketemu gurunya. Nah yang di dalam ini, bakul ciu dan gembong miras ini, lagi asyik dengan dengan apa namanya, mabuk-mabuknya, gitarannya, dengan wanita-wanita yang apa namanya, masya Allah gitu kan. Eh, langsung dibukakan pintu, Ya, dikira ini ada gerobolan polisi gitu ya, petugas itu. Dibukakan pintu sambil ketakutan bukanya, siapa ini ya? Begitu dibukakan, nah si murid yang cari guru ini langsung nubruk kakinya. Enggak lihat di depan, yang dilihat teman ini guru saya. Ditubruk kakinya, guru! Diambungi. Angkat saya jadi murid. Yo ngakak. Menggendeng <laughs> tegol. <laughs> Orang gila datang. Wah aku ini juragan miras dibilang guru. Lalu rupanya ini guru ini pandai acting dia. Murid, kamu tidak layak belajar di sini. Kamu betul-betul jadi murid saya. Naik tuh ke atas bukit. Kamu buat rumah di situ kecil buat ibadah ya. Kamu udahlah ibadah di situ, bercocok tanam di situ sampai nanti Allah angkat kamu jadi walinya. Terima kasih guru, mundur. Gak pernah dilihat. Pergi ke atas bukit ngaji, cocok tanam, ngaji, cocok tanam, sholat, dikir. Betul sama Allah diangkat jadi walinya. Akhirnya orang-orang desa, orang kota pada naik ke atas gunung belajar semua. Paham ya? Belajar semua. Nah, setelah dia jadi wali, dia ngerti. Oh, ternyata yang ngajari saya itu bukan guru. Tapi juga kan ciu. Gembong miras itu kan. Nah, Ketika di akhir usia akan meninggal dunia, sudah tampak tanda-tanda semakin tua, murid murid ini banyak nanya, guru, kalau anda meninggal nanti, kepada siapa kami harus menuntut ilmu? Siapa ganti anda? Jawaban beliau, guru saya. Guru jenengan yang mana? Ya itu, juragan ciu. <laughs> Kira-kira jenengan kok jadi muridnya stres atau jeglek? Hah? pripun stres apa jeglek ya makanya nggak layak jadi muridnya <laughs> ya murid-muridnya layak semua Sendi dawuh guru masya Allah yakin sama gurunya karena husnudonnya luar biasa nah guru ini tiap malam angkat tangan ya Allah aku jadi kekasihmu gara-gara dia yang menunjukkan aku suruh ibadah di sini adalah dia ya Rabbi tolong berikan apa yang kau berikan kepadaku kepada dia juga angkat dia jadi walimu ya Allah tiap malam dungo begitu dan nah, dungo sekali aja kobul apalagi tiap malam. Nah ketika akan meninggal dunia itu yang di bawah itu. Dibuat sadar sama Allah. Ya Allah. Iki bocah dia tak duduh ke dadi wali dadi tenan lah. Aku cek mendemai. Ini tak tunjukkan biar jadi wali, jadi wali betul sementara kenapa saya mabuk-mabuan? Akhirnya sadar dia, ya, naik ke atas gunung, naik guru, eh guru. Yang satu manggil guru, yang satu manggil guru gitu ya. Tolong bimbing saya. Subhanallah, hitungannya jam. Saya berikan kamu ilmu yang diberikan kepada saya. Plak, selesai. Jadi. Plak, selesai. Jadi. Ilmu ini podo. Gak lama meninggal dunia. Ini mantan juragan ciu. Jadi jadi guru soleh. Gara-gara apa itu? Husnudon. Husnudon. Lah kalau yang jelas-jelas hidupnya mendem, mabuk, di ini jadi wali Nah kalau orang yang punya kekurangan, kekurangan, kekurangan, walaupun kekurangannya banyak, tapi dia itu yang nggak nggak mendem ya orang loh ya. Kita husnudoni ya semakin cepat jadi wali. Lah kalau orang lain kita husnudoni, husnudoni bisa jadi wali, kenapa diri kita sendiri tidak kita husnudoni? Paham? Makanya ya pada diri sendiri husnudon, aku ki calon wali, moga-moga ya wis dadi ngaten lho. Ya kan begitu, pede gitu loh. Pede jadi wali Allah. Itu nanti yang menyebabkan kita bisa jadi wali Allah. Tapi ya syaratnya gitu, aku itu terus paling elek Paham ya? Nah, karena syarat untuk jadi wali harus ada kesadaran dirinya yang paling buruk. Sebab dengan merasa merasa sadar paling buruk, nanti dia akan punya jiwa kasih sayang yang luar biasa. Demikian semoga manfaat. Jangan lupa malam Isu Sa'ban ya. Ya terakhir pengumuman dari saya sebelum kita bacakan doa untuk yang mohon doa. Saya mau minta satu doa boleh? Dan saya akan ucapkan terima kasih dulu boleh? Saya ucapkan terima kasih khusus pada teman-teman saya yang tidak mau disebutkan namanya, yang berjuang bersama saya, yang mati-matian membela Majelis Ar-Raudhah ya, khususnya pada pelunasan tanah kemarin saya masih ada kekurangan 1 M 350 juta dan jujur uangnya belum ada, tetapi harus dilunasi 15 Mei. Alhamdulillah ada teman-teman saya yang berjuang mencarikan hutangan. Keren ya. Oh, berjuang mencarikan hutangan. Mencarikan hutangan itu pekerjaan paling nggak enak loh ya. Oh, sudah nyari kan nggak dipakai sendiri buat orang lain loh ya. Coba kalau nyari dipakai sendiri kan lumayan tuh. Nah, ini nyari kan bukan bukan dipakai sendiri buat jenengan-jenengan, buat saya, buat Anda, buat pemirsa. Paham ya? Eh, orangnya juga nggak mau dikenal orang, nggak kelihatan orangnya. Orangnya tidak tidak ada. Saya mewakili Anda semua dan semua orang yang akan belajar di majlis ini ilah ya-, yaumil kiamah, saya ucapkan semoga beliau-beliau semua diampuni dosanya oleh Allah taala. Diterima semua amal solehnya, dilipat gandakan pahalanya, diangkat derajatnya setinggi-tingginya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, dijadikan anak keturunan yang soleh dan solihah dijadikan oleh Allah mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilindungi dari segala mara bahaya dunia maupun akhirah, diberi limpahan rezeki yang barokah sepanjang masa untuk dirinya, anak keturunannya dan keluarganya dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala macam penyakit zahiran wa batinan, panjang usia dalam segala kenikmatan dan kebaikan, meninggal usia kelak dengan husnul khatimah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Sebab ada yang nanya sama saya lewat SMS, "Habib, maksudnya lunas tapi masih hutang itu apa?" gitu. Lunas masih hutang artinya sudah saya lunasi dari pemilik rumah, pemilik tanah ini sudah lunas, E, sertifikat itu sudah diolah menjadi milik Ar-Raudhah tetapi saya masih punya hutang kepada orang-orang yang meminjamkan uang untuk melunasi. Sehingga siapapun yang ingin ikut andil untuk majlis ini masih bisa. Artinya mau ikut andil beli tanah itu masih di, bisa. Mau ikut andil untuk pembangunan masih masih bisa. Cara yang termudah nggak usah repot, beli buku. Beli bu buku. Buku-buku saya khususnya yang terbaru dua eh Sehari bersama Rasul dan berjumpa dengan Allah. Harga bukunya memang cuma 50 ribu. Kalau anda mau bayar 5M itu lebih bagus. Paham ya? Artinya yuk beli bukunya itu. Bukunya di dibeli. Dan jadilah anda salah-salah akhirat yang sudah punya. Ajak temannya untuk untuk beli. Karena itu bantu menyebarkan ilmu dan menyebarkan fa fadilah pahala. Yang kedua, mari kita bacakan doa untuk semua yang sedang sakit. Ya. Saudara-saudara kita yang sudah menitipkan doanya dalam lembaran kertas ini yang sudah saya baca. Meskipun tidak saya sebutkan namanya dalam mic ini ya. Yang mau melahirkan maupun yang sedang sah, sakit dan yang ujian. Lagi ujian. Semoga yang lagi ujian lulus dengan bagus. Kemudian yang sedang sakit diberi kesehatan dan kesembuhan dan tidak sakit setelahnya. Yang akan melahirkan diberi keringanan dalam proses persalinannya. Selamat ibu dan lahir anaknya dengan selamat, menjadi anak yang soleh atau solihah, bakti pada orang tuanya selama-lamanya sampai seluruh anak keturunannya. Dan untuk yang telah meninggal dunia khususnya untuk istri daripada paman saya yaitu Hababah Radiyah binti Ali bin Syihab, semoga Allah menjadikan ruhnya ditempatkan bersama ruh para anbiya wal mursalin, para auliya wassalihin, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dilipat gandakan pahalanya, diampuni semua kekurangan dan dosanya dan semoga pahala majlis ini disampaikan kepada beliau-beliau semua, keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia.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 Al-Fatihah ini yang terakhir agak nyeleneh. Niatnya agak nyeleneh ya. Al-Fatihah semoga semua orang yang pernah saya zalimi, semua orang yang pernah saya sakiti, semua orang yang pernah tersinggung karena ucapan atau perbuatan saya. Semoga hatinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan saya, untuk tidak dendam kepada saya. Dan semoga pahala dari majlis ini selama-lamanya ila yomil kiamah disampaikan kepada semua orang yang pernah saya sakiti, orang-orang yang pernah saya dolimi, orang-orang yang pernah saya lukai, orang-orang yang saya pernah berbuat salah kepadanya, baik sengaja maupun tidak sengaja.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 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين InsyaAllah Jumat yang akan datang Saya akan bagikan rangkaian doa dan dikir Untuk mengawali dan menutup majlis Ar-Rawdoh Jadi doa dan dikir yang akan kita gunakan Sudah saya susun InsyaAllah Jumat depan akan dibagikan Itu akan kita pakai selama-lamanya Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan bentuk formasi 14 atau 13 santapan yang ada disantap semoga barokah. Media dakwah menjalin ukhuwah. Media dakwah menjalin ukhuwah. Dari Gria Al-Hidayah Lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38 Solo Baru. 87.6 Al-Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah. يا حبيب القلب الله يا خير البرايا يا اللي جيت بالحي الله رسول